As-Salasa pada landasan yang ketiga yaitu ma'rifatu ar-rasuli sallallahu alaihi wasallam yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita sudah sampai pada dalil dari perkara atau landasan yang ketiga ini di mana al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab taala beliau mengatakan wa dalilu qauluhu ta'ala يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر dalil dari landasan yang ketiga yaitu mengenal Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Allah berfirman ya ayyuhal muddathir wahai orang yang berselimut kum berdirilah fa'anzir dan berikan peringatan Warabbaka fakabbir dan Tuhanmu agungkanlah wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah warrujza fahjur dan perbuatan yang jelek maka tinggalkanlah wala tamnun tastakthir janganlah engkau berangan-angan untuk memperbanyak sesuatu wali rabbika fasbir dan kepada Tuhanmu agar engkau bersabar Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah menjelaskan tafsir dari uh, tujuh ayat yang beliau sampaikan dari ayat yang pertama sampai dengan yang ketujuh dari surat Al-Muddathir. Wa ma'na kum fa'andir yundiru 'anil syirki wa yad'u ila tauhid. Ayat yang kedua Allah berfirman kum fa'andir Berdirilah wahai orang yang berselimut dan berikan peringatan yaitu agar memberikan peringatan dari kesyirikan agar memperingatkan manusia dari perbuatan perbuatan syirik dan menyeru mereka kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala itulah maksud daripada fa'andir agar memberikan peringatan dari perkara kesyirikan dan menyeru manusia untuk kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rabbaka fakabbir dan Tuhanmu agar engkau agungkan ai azimhu bitauhid yaitu agungkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah Cara mengagungkan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Wasiyabaka fatahhir dan pakaianmu sucikanlah. Maksudnya adalah tahhir a'malaka 'anil syirki, yaitu sucikan amalanmu dari perbuatan syirik. Siap di sini atau pakaian di sini yang dimaksudkan di sini adalah amalan maka sucikanlah amalanmu maksudnya adalah sucikan amalanmu dari dari perbuatan kesyirikan warrujza fahjur arrujis bimakna al-asnam ya sesuatu yang kotor yang disebutkan di dalam ayat ini maksudnya adalah al-asnam yaitu berhala dan patung wa fahjur ya tinggalkanlah hajirlah atau tinggalkanlah hajruha bermakna terkuha wal bara'atu minha wa ahliha akhadha ala hada 'ashra sinin yad'u ila tauhid yaitu perintah Allah Subhanahu wa taala agar meninggalkan patung-patung meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala dan juga al-bara'ah minha dan berlepas diri dari kesyirikan dari patung-patung tersebut wa ahliha serta para pelaku kesyirikan tersebut. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdullah beliau melanjutkan akhadha ala hadha 10 sinin yad'u ila tauhid. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan dakwah tauhid itu selama 10 tahun. Ya, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyeru manusia dimulai dari setelah beliau diangkat menjadi nabi dan rasul selama 10 tahun dakwah beliau adalah dakwah kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ba'dal 'ashri 'urija ila sama' dan setelah 10 tahun berdakwah di Makkah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kejadian Mi'raj ke langit Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum dari apa yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kita bisa memahami bahwa dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dakwah khusus kepada tauhid dan tidak ada syariat yang lain selama 10 tahun dan tidak turun syariat yang lain selama 10 tahun tersebut dari tahun pertama sampai dengan tahun ke-10 semenjak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Nabi dan Rasul maka tidak ada syariat-syariat yang lain baik itu salat, zakat, yang puasa, haji maka itu semua belum Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada manusia. Khusus diperintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan dari kesyirikan dan ya mengajak manusia untuk kembali kepada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari waktu yang panjang tersebut di mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun beliau berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari kesyirikan karena tauhid adalah asluddin wa asasul millah. Karena tauhid adalah perkara yang pokok di dalam agama kita dan pondasi di dalam agama kita. Ya, perkara yang pokok di dalam agama kita serta pondasi di dalam millah atau agama yang kita perlu ini yaitu agama Islam. Wala tasihhul a'malu illa bitauhid dan amalan tidak akan sah, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali atas orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala melakukan kesyirikan, maka sungguh amalannya akan hilang, sia-sia. Ya, amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena syarat diterimanya amal adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ولأنهم كانوا musyrikin fi Makkah ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi seorang nabi, seorang rasul kepada mereka, ya orang kufar Quraisy yang dalam keadaan mereka semuanya adalah orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, jauh dari tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, fokus selama 10 tahun tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah ya kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian setelah 10 tahun tersebut baru kemudian ya turun kewajiban-kewajiban ataupun syariat-syariat yang lain selain daripada perintah kepada tauhid dan peringatan dari kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum di dalam matan tadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan bahwa setelah 10 tahun kemudian terjadilah Al-Isra wal Mi'raj. Terjadilah ya kejadian Al-Isra wal Mi'raj di mana Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya beliau uh, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis yang ada di Palestina dan kemudian diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langitnya. Itulah kejadian Al-Isra wal Mi'raj yang itu terjadi setelah 10 tahun beliau mengemban amanah untuk berdakwah kepada tauhid dan memperingatkan dari dari kesyirikan. Ikhwani wa akhwati fillah azza wa iyyakum, kejadian tersebut ya uh, dikuatkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah tiga tahun sebelum hijrah. Artinya tahun ke-10. Ya, tahun ke-10 di mana beliau diutus menjadi nabi dan rasul. Ya, tiga tahun sebelum hijrah, maka itulah kejadian Al-Mi'raj. Ada sebagian ulama yang menyebutkan bahwa kejadian Al-Isra wal Mi'raj itu setahun sebelum kejadian hijrah ke Madinah. Ya, satu tahun sebelum kejadian hijrah ke Madinah. Namun muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menguatkan pendapat yang pertama bahwa itu kejadiannya adalah tiga tahun tiga tahun sebelum uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Kejadian tersebut ya al-Isra wal mi'raj. Kejadian Nabi sallallahu alaihi wasallam diberangkatkan dari ya Al masjidul Haram menuju Al masjidul Aqsa ya. Dari perkataan para ulama yang banyak apakah Nabi Shallallahu alaihi wasallam berangkat dalam satu malam ataukah lebih dari satu malam ya Apakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra dan Mi'raj itu dengan roh dan jasadnya atau sekedar rohnya saja? apakah dalam keadaan yang sadar ataukah dalam keadaan tidur yaitu terjadi uh, khilaf di kalangan para ulama namun yang benar ya yang kuat dari pendapat-pendapat tersebut adalah bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya uh, kejadian Isra dan Mi'raj yang terjadi pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu adalah lailah wahidah yaitu satu satu malam saja Marratan wahidah yaitu sekali saja ya bukan dua kali Isra sendiri Mi'raj sendiri bukan tetapi Isra dan Mi'raj itu sekali kejadian dalam satu malam dan itu pun terjadi ya dalam keadaan beliau sadar tersadar terbangun bukan dalam keadaan tidur demikian juga kejadian tersebut adalah pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baik roh maupun jasadnya baik roh maupun jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keduanya ya e, melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dalam kejadian Isra dan Mi'raj. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum yang demikian diantara dalilnya yang menguatkan pendapat tersebut adalah dalam surat Al-Isra ayat 1 Allah Subhanahu wa taala berfirman Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah ya memberangkatkan hambanya bi'abdihi yang telah memberangkatkan yang telah menjalankan asra dari kata ya isra yang telah memberangkatkan hambanya pada sebuah malam pada satu malam dari Masjidil Haram ke al Masjidil Aqsa. Disebutkan di sini di dalam ayat ini bahwa asra bi abdihi dengan kata-kata abd dengan kata-kata hamba abdun itu artinya hamba dan kata al abd itu mencakup ruh dan jasad keduanya ya kata al abd itu mencakup makna ruh maupun jasadnya sehingga Kejadian tersebut pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah kejadian dengan roh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga dengan dengan jasad Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana kejadian Isra tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya dengan menggunakan kendaraan al buraq ya dengan kendaraan al buraq yang ditemani oleh malaikat Jibril Alaihis salam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum disebutkan di sini bahwa al-buraq adalah dabbatun fauqal himar dunal baghli. Bahwa al-buraq yaitu kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, binatang yang ditunggangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dabbah yaitu binatang fauqal himar yang lebih besar daripada keledai Dunal bagli namun lebih kecil daripada baglah ya. Baglah itu keturunan antara keledai dengan kuda. Ya, jadi al-buraq itu lebih besar dari keledai namun lebih kecil dari dari baglah. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengendarai al-buraq bersama dengan malaikat Jibril alaihi salam. Ya berangkat dari Makkah dari Al-Masjidil Haram menuju Baitul Maqdis menuju Al-Masjid Al-Aqsa yang ada di Syam. Kemudian sifat daripada al buruk tersebut adalah khatwuhu maddal basar. Ya, langkah ya atau kecepatan. al buruk adalah kecepatan madda al-basar. Ya, kecepatan sejauh mata memandang ya sekali e, hentakan itu adalah sejauh mata sejauh mata memandang demikian kecepatan daripada al-buruk tersebut ya di mana e, jarak antara Makkah dengan Syam pada waktu itu ya ditempuh dalam waktu satu bulan dengan kendaraan biasa dengan unta dengan kuda itu ditempuh dalam waktu dalam waktu satu bulan namun pada kejadian Al-Isra ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempuh dalam waktu yang sangat cepat, ya, karena kecepatan al-buruk adalah sejauh mata memandang, ya. E, kelibatan yang terjadi pada buruk tersebut adalah sejauh mata memandang dan terus demikian ya kecepatannya sehingga sampai dengan cepat ke Al-Masjidul Aqsa. Ikhwani wa akhwati fillah, Allah wa Ya, itulah al ya al kendaraan yang ditunggangi oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama dengan yang menemani beliau yaitu malaikat Jibril alaihissalam ya dinamakan Al-Buraq ya al itu diambil dari kata barkon wa lam'anan yaitu kilatan dan kelebatan ya dikarenakan al memiliki sifat yaitu eh, apa namanya memiliki cahaya ya yang terang benderang dan juga kecepatan yang sangat cepat sehingga disebut dengan al-buraq. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum selanjutnya ya terkait dengan al-buraq tersebut tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengendarai al-buraq bersama dengan malaikat Jibril dari Makkah dari Masjidil Haram tatkala sampai di Baitul Maqdis ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengikat uh, eh, al-buraq tersebut ya di salah satu uh, sisi luar daripada Al Baitul Maqdis ya dan kemudian disitulah terjadi uh, eh, Jumia Al Anbiya fasalla bihim An Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam pada kejadian tersebut di Al masjidul Aqsa di Baitul Maqdis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya dikumpulkan bersama dengan para nabi dikumpulkan bersama dengan bersama dengan para nabi tentunya ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mampu untuk menghendaki segalanya. Disitulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para nabi dan kemudian Nabi Shallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan para nabi menjadi imam ya dari seluruh para nabi dalam salat tersebut. Selesai dari kejadian tersebut, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian diangkat menuju langit Allah Subhanahu Wa Taala atau yang disebut dengan al Mi'raj, ya disebut dengan al Mi'raj. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Itulah kejadian Al-Isra dan kemudian dilanjutkan dengan kejadian Al-Mi'raj. Nabi Shallallahu alaihi wasallam naik ke langit yang pertama bersama dengan ya malaikat Jibril alaihissalam. Taib. Kemudian di langit yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan ya Nabi Adam alaihissalam. Di langit yang pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan bapaknya seluruh manusia yaitu Nabi Nabi Adam alaihissalam. Kemudian naik kembali ke langit yang kedua di sanalah di langit yang kedua Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi Wasallam. Selanjutnya ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Idris alaihi salam. Kemudian naik kembali ke langit tingkat keempat dan bertemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Di langit yang keempat berjumpa dengan Nabi Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit yang kelima, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Harun, Nabi Harun alaihissalam. Dan kemudian di langit yang keenam, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang ketujuh, langit yang terakhir, langit yang paling atas, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa kullu sama'in mahrusatun laha hurras. Ya, setiap langit itu dijaga oleh para malaikat. Pintu-pintunya dijaga oleh para malaikat. Laha hurras memiliki penjaga-penjaga. Wa kullu sama'in yastaftihu Jibril. Di setiap langit Malaikat Jibril alaihissalam minta kepada para penjaga pintu tersebut untuk dibukakan, ya, untuk dibukakan pintunya. Maka dikatakan oleh para malaikat man siapa? Ya, maka malaikat Jibril kemudian menjawab Jibril. Maka dikatakan kembali oleh malaikat penjaga langit-langit tersebut man ma'aka? Ya, siapa yang bersamamu? Maka dikatakan Muhammad. Ya, Jibril mengatakan Muhammad. Maka kemudian dikatakan kembali ya para penjaga dari malaikat tersebut, penjaga pintu-pintu langit tersebut kemudian mengatakan kembali qad ursila ilaih ya apakah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah telah diutus menjadi rasul? Maka kemudian Jibril alaihissalam mengatakan na'am. Iya. Maka kemudian di setiap langit tersebut dari langit yang pertama sampai dengan langit yang ketujuh kemudian dibukakan oleh semua penjaga langit tersebut yaitu para para malaikat. Wa kullu wahidin minal anbiya yurahibu bihi wa yukirru bi nubuwwatihi. Dan setiap nabi yang dijumpai di langit-langit yang ada tadi semuanya yurahibu bihi, semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa yukirru bi nubuwwatihi dan semuanya ya membenarkan akan kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua nabi yang ada di langit yang pertama sampai dengan langit yang langit yang ketujuh. Disebutkan apa ucapan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Nabi Adam alaihissalam qala marhaban bin nabi salih wal ibn salih Ya Nabi Adam alaihissalam mengucapkan ya sambutannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan marhaban bin Nabi Saleh. Selamat datang wahai Nabi yang soleh, wal ibni soleh dan selamat datang wahai anakku yang anakku yang soleh. Ya ini ucapan sambutan dari siapa? Ikhwani wa akhwati dari Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam apa yang diucapkan oleh beliau? Beliau mengatakan marhaban bin Nabi Saleh wal ibni Saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam pun demikian ucapan beliau Selamat datang wahai Nabi yang soleh dan anakku yang soleh Ya Sedangkan selain dari kedua Nabi tersebut yaitu Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam Selain dari keduanya maka sambutan mereka adalah mengatakan Marhaban bin Nabi soleh wal akhus soleh Ya wal akhis soleh Selamat datang wahai nabi yang soleh dan saudaraku yang yang soleh. Ya, terjadi perbedaan uh, sambutan antara Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim. Keduanya mengatakan wal ibni soleh dan anak yang soleh. Tetapi Nabi yang lain mengatakan dan saudara yang saudara yang soleh. ثم تجاوز ila sidratil muntaha ba'da as-sab'i at-tibaq ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sesampainya di e, langit yang ketujuh, maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Muntaha. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam naik ke Sidratul Al Muntaha. Hatta wasala ila makanin yisma'u fihi sariful aqlam. Ya, <clears throat> sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai pada tempat di mana di tempat tersebut goresan pena itu terdengar. Ya, goresan pena itu itu terdengar dengan jelas. Allah tidak tubuh al qalam di mana ya pena itu ketika menulis saja itu gesekannya dengan kertas itu sangat jelas terdengar. Disitulah kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Izzati wal Jalal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabb kemuliaan dan Rabb keagungan yaitu Allah Subhanahu wa taala, biduni wasithah, tanpa perantara. Tanpa perantara. Selama ini semua wahyu yang diambil oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah melewati malaikat Jibril alaihi salam. Tetapi pada kejadian Mi'raj ini Nabi Shallallahu alaihi wasallam berhadapan langsung tanpa perantara ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Lakinnahu lam yarallaha 'ala sahih. Ya, akan tetapi Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkataan yang lebih kuat, perkataan yang benar, pendapat yang benar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melihat langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bal kallamahu min warai hijab. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam di belakang hijab, di belakang sitar. Ya. Tidak kemudian ya Nabi Shallallahu alaihi wasallam melihat langsung Walaupun ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi melihat langsung pada Allah Subhanahu wa taala, namun ini adalah kaulun marjuh, perkataan yang marjuh, perkataan yang uh, sangat lemah. Dan yang benar adalah as-shawab annahu ra'ahu biqalbi 'ainihi la bi'aini ra'sihi. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Allah Subhanahu wa taala dengan uh, mata hatinya dan bukan dengan mata kepalanya. Ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata hatinya dan bukan dengan melihat dengan mata kepalanya. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa la ahada yastati an Allah fid dunya hatta nabi. Ya. Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melihat langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sampai pun para nabi dan para rasul. Ya, tidak ada seorang pun dari mereka yang bisa melihat langsung pada Allah Subhanahu wa taala. Falau kasyafallahu wajhahu la ahraqat subuhatu wajhihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqin. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuka penutup sitar ataupun hijab wajah Allah Subhanahu wa taala, <clears throat> maka sungguh cahaya Allah Subhanahu wa taala, cahaya wajah Allah Subhanahu wa taala itu akan membakar seluruh makhluknya, akan membakar seluruh seluruh makhluknya. Sehingga ini tidak mungkin ya seorang hamba siapapun apakah dia nabi ataupun rasul tidak mungkin untuk melihat Allah Subhanahu wa taala secara langsung dengan mata kepala. Yang demikian dikuatkan dengan kejadian Nabi Musa alaihissalam tatkala beliau meminta untuk melihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 143. Allah berfirman, "Qala lam tarani walakin unzur ilal jabali." Allah Subhanahu wa taala menjawab permintaan Nabi Musa alaihissalam, "Sungguh engkau tidak akan bisa melihatku akan tetapi lihatlah gunung tersebut. Fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Apabila gunung tersebut ya apabila gunung tersebut terdiam ya seperti apa adanya fasawfa tarani maka engkau akan mampu melihat aku. Falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakkan wa kharra Musa sa'iqa. Tatkala Allah Subhanahu wa taala ya menampakkan cahayanya kepada gunung tersebut maka sungguh kemudian gunung tersebut hancur lebur rata dengan yang lain dan kemudian Nabi Musa alaihissalam pingsan falamma afaqa qala subhanaka maka tatkala Nabi Musa alaihissalam tersadar, maka kemudian Nabi Musa alaihissalam mengucapkan Subhanaka maha suci engkau ya Allah. Tubtu ilaika, sungguh aku bertobat kepadamu, aku kembali kepadamu. Wa ana awwalul mu'minin dan akulah orang yang pertama kali beriman kepadamu ya Allah ya pada kejadian tersebut Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah subhanahu wa taala untuk melihat Allah subhanahu wa taala bukan karena keraguan Nabi Musa alaihissalam bukan tetapi keinginan Nabi Musa alaihissalam kecintaannya kepada Allah subhanahu wa taala Namun demikian, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan padanya untuk melihat gunung. Kalau gunung mampu bertahan, ya, maka engkau pun akan bisa melihat saya. Ternyata tidak demikian. Gunung pun hancur lebur, ya, sehingga kemudian rata menjadi menjadi debu semuanya. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Ya, inilah terkait dengan uh, kejadian Mi'raj ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratul Muntaha. Sehingga disinilah kita bisa memahami ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat nabinya Shallallahu alaihi wasallam ke langit yang ketujuh dan kemudian sampai di Sidratul Muntaha. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab beliau menyebutkan wa furidat alaihi as-salawatul khamsu Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan salat lima waktu. Ikhwani wa akhwati fillah, azan Allah wa iyyakum. Kembali kepada pembahasan tadi yaitu tentang melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala yang itu tidak mungkin pada semua makhluk ya kecuali nanti di akhirat bahwa ru'yatullah minan na'im alladhi uddukhira au iddakharahu Allahu li ahli jannah bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala adalah termasuk kenikmatan yang Allah akhirkan, yang Allah simpankan untuk hamba-hambanya mereka-mereka penduduk surga. Ya. Itulah uh, salah satu kenikmatan yang ada di surga bahkan disebutkan adalah nikmat yang paling besar. Nikmat yang paling agung adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu khusus bagi mereka penduduk surga, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, mereka lah mendapatkan kenikmatan untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azan ya Allah wa iyyakum. Demikian ya keadaan uh, manusia tatkala Eh, lama tidak berjumpa dengan orang yang dicintai, orang yang ya sangat dekat, ya sungguh dia ingin sekali untuk berjumpa dengan sahabat tersebut. Ingin sekali berjumpa dengan keluarga tersebut, ya merupakan satu kenikmatan ketika berjumpa dengan keluarganya yang lama sekali berpisah, padahal ya sangat dekat dengannya, sangat baik dan seterusnya. Ya demikianlah seorang hamba tatkala mengenal Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala sifatnya yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan rububiyahnya, uluhiyahnya, asma dan sifatnya, namun belum pernah melihat melihat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh melihat Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan yang paling yang paling besar yang ada di surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kejadian tersebut ikhwani wa akhwati fillah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala maka diwajibkan atas Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali adalah salat 50 waktu dalam sehari semalam dan tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam turun ke langit ya yang ke tujuh, artinya sampai di langit yang ke tujuh, ya kemudian turun lagi di langit yang ke enam, maka kemudian berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam, maka beliau pun bertanya kepada Nabi, kam furido, kam farodo robbuka, ya Berapa banyak diwajibkan atasmu? Maka Nabi menjawab khamsina salat. Nabi menjawab 50 kali salat dalam sehari semalam. Maka Nabi Musa alaihissalam mengatakan irji' ila rabbika fas'alhu at-takhfifa an ummatika. Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah kepada Tuhanmu untuk diringankan atas umatmu dari kewajiban 50 salat. Lianna ummataka dha'ifa la tuqbilu 50 salatan fil yaumi wal lailah. Ya. Nabi Musa alaihissalam ketika memerintahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam agar kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau menyebutkan, ya, mintalah keringanan. Kenapa? Beliau menyebutkan sebabnya. Lianna ummataka dha'ifah, karena umatmu adalah umat yang lemah. Dha'ifah, ya umat yang umat yang lemah. La tuqbilu khamsina salatan. Tidak akan mungkin bisa melaksanakan 50 kali salat dalam sehari semalam. Fastasyara fa asyarahu ilaihi. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kemudian ya berbicara dengan malaikat Jibril alaihissalam ya istisyar musyawarah musyawarah dengan malaikat Jibril alaihissalam asyarahu. ya fa asyarahu maka kemudian malaikat Jibril pun membenarkan perkataan Nabi Nabi Musa alaihissalam. Fa'ala bihi al-Jabbar azza wa jalla fa wada'a asyara. Ya. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian minta keringanan tersebut. Maka diberikan keringanan 10 salat. Dalam riwayat yang lain disebutkan yaitu 5 salat. Ya. Dan demikian keadaannya antara uh, keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berjumpa dengan Allah minta keringanan kembali sampai kepada Nabi Musa Alaihissalam ditanya kembali Ya, yang berapa diberi keringanan, berapa diwajibkan terus demikian sampai kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berulang kali naik turun naik turun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berjumpa dengan Nabi Musa alaihi assalam. Sampai kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keringanan lima kali salat dalam sehari semalam. Maka kemudian ketika sampai pada lima kali salat dalam sehari semalam ya berjumpa dengan Nabi Musa alaihissalam ternyata Nabi Musa alaihissalam pun masih memerintahkan Rasulullah SAW untuk kembali pada Allah minta kembali keringanan ya lima kali sholat saja Nabi Musa alaihissalam mengatakan memerintahkan agar minta keringanan lagi jangan lima kali sholat minta lagi ya maka kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam faqala la Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tidak qala inni sa'altu rabbi hatta stahyaitu Nabi mengatakan sungguh aku telah meminta memohon kepada Robku sampai aku benar-benar malu kepada Robku. Aku benar-benar malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, inilah penolakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Musa Alaihissalam ketika beliau merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk minta kembali ya keringanan dari lima kali sholat dalam sehari semalam. Ya, maka kemudian fana ada munadin minas sama fa amdhaytu faridati fa khafaftu an ibadi ma yubaddalul qawlu ya maka kemudian ya ada suara dari langit yaitu Allah Subhanahu wa taala kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman fa amdaitu faridati sungguh telah aku tetapkan kewajibanku atas hamba-hambaku yaitu salat lima waktu dalam sehari semalam fa khafaftu an ibadi dan aku telah Sungguh aku telah memberikan keringanan atas hamba-hambaku untuk melaksanakan sholat lima waktu. Sehingga kemudian disitulah tetap menjadi kewajiban dalam sehari semalam sholat lima waktu. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum. Keutamaan daripada sholat lima waktu tersebut ya khamsun fil adadi wa khamsuna fil ajri wa fil mizan. Lima kali sholat dalam sehari semalam namun pahalanya adalah lima puluh pahala ya baik dalam segi pahala maupun dari segi uh, timbangan maka itu sama dengan 50 kali 50 kali sholat ya Ikhwani wa akhwati fillah azan Allah wa yakum dijelaskan oleh para ulama ya 50 salat tersebut ya Seorang bisa sampai kepada 50 sholat tersebut ketika melaksanakan semua sholat-sholat sunnah yang ada dalam sehari semalam. Ya, dalam sehari semalam. Ya, sholat qobliyah, sholat ba'diyah, setelah sholat fardu, kemudian sholat lail, kemudian sholat duha, dan semua sholat-sholat sunnah. Ya, ada sholat semua sunnah ya. Ada salat jenazah, ada salat Id dan semuanya itu dikerjakan maka ya itu bisa menjadi hitungan 50 kali salat dalam sehari semalam. Oleh karenanya disunahkan kita untuk memperbanyak salat sunnah. Ya, kalau kita lihat subhanallah di malam hari disunahkan untuk salat lail, salat tahajud. Di pagi hari disunahkan untuk salat ya duha dengan jumlah yang banyak pula. Di sela-sela dari salat-salat fardu tersebut ada salat qabliyah, ada salat ba'diyah, ya begitu banyaknya ya sunnah-sunnah yang diperintahkan pada kita semuanya. Ya. Maka kita bisa tahu di sini ikhwani wa akhwati fillah, ya hikmah yang sangat agung ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan pada kita semuanya, seorang yang hanya mampu melaksanakan lima kali salat dalam sehari semalam dan itulah kewajibannya. Sedangkan di luar dari lima adalah sesuatu yang sunnah, sesuatu yang menyempurnakan dari lima waktu salat dalam sehari semalam tersebut ya oleh karenanya ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum agar kita bersemangat di dalam melaksanakan salat fardu yang Allah eh, ringankan dari 50 menjadi 5 kali salat demikian juga salat-salat sunnah yang akan menyempurnakan ya salat fardu tersebut demikian juga akan menjadikan jumlah 50 salat dari segi pahala dan juga dari segi timbangan tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan di dalam matannya wa shalla fi Makkah thalatha sinin wa ba'daha umira bil hijrati ila al madinati wal hijratu al intiqalu min baladi syirki ila baladil ila baladil islam <clears throat> setelah kewajiban tersebut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah untuk sholat lima waktu dalam sehari semalam maka kemudian Nabi SAW selesai dari kejadian Isra dan Mi'raj tersebut, Nabi SAW melaksanakan sholat di Makkah selama tiga tahun sebelum hijrah, selama tiga tahun sebelum hijrah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melaksanakan fardu atau kewajiban sholat tersebut setelah beliau ya hijrah ke Madinah yang dimaksud dengan hijrah adalah al-intiqalu min baladi syirki ila baladil Islam. Hijrah ya atau hijrah adalah berpindahnya seseorang dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam itu disebut dengan hijrah. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat selama tiga tahun sebelum beliau hijrah ke Madinah, ya, sholat tersebut adalah sholat tanpa adzan, ya, tanpa adzan, tanpa komat, ya, belum juga ada kewajiban sholat berjamaah, ya, belum ada adzan, belum ada komat, belum ada juga perintah untuk sholat ber Sholat berjamaah semua sholat sendiri-sendiri Kaum muslimin, para sahabat semuanya sholat sendiri-sendiri Wa fil Madinah dan azan komat serta salat berjamaah tersebut diwajibkan itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke ke Madinah. Fakana fi Makkah eh, uh, salatun wa laysa hunaka jama'atun ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Makkah dengan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan salat lima waktu namun di sana belum ada salat belum ada salat berjamaah belum ada salat berjamaah. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Selanjutnya terkait dengan hijrah yaitu berpindahnya seorang dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam, ya. Uh, kewajiban hijrah tersebut ya atau syariat hijrah tersebut adalah syariat ila qiyamis sa'ah sampai dengan hari kiamat. Satu kewajiban yang ditegakkan sampai dengan hari kiamat Wa ammal hijratu min Makkah al Madinah intahat ba'da an futihat tu wa sarat baladal Islam. Ya. Sedangkan hijrah dari Makkah menuju ke Madinah, maka itu sudah tidak disyariatkan lagi setelah Fathu Makkah, setelah kota Makkah dibuka oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian Makkah menjadi kota Islam. Wa dalil ala wujubi al-hijrah min baladi syirki ila baladil Islam, ya. Dan kemudian dalil kewajiban untuk ya berhijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam ya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wal hijratu fariidatun ala hadhihi al ummah min baladi syirki ila baladi al Islam wa hiya baqiyatun ila an taquma sa'atu والدليل قوله تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا Dalil kewajiban untuk hijrah dari negeri kesyirikan menuju negeri Islam dan itu sampai dengan hari kiamat kewajiban tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 97 sampai dengan ayat 99. Sesungguhnya orang-orang yang Allah wafatkan oleh para malaikatnya dalam keadaan mereka mendolimi jiwa-jiwa mereka ya akan dikatakan kepada mereka qalu fima kuntum ya kenapa kalian tetap berada di negeri kalian qalu kunna mustad'afina fil ardi mereka menjawab, sungguh kami dahulu adalah orang-orang yang lemah di negeri kami. Qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Kemudian dikatakan oleh para malaikat pada mereka, bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala luas? Fatuhajiru fiha sehingga kalian bisa berpindah, kalian bisa hijrah ke ya bumi Allah Subhanahu wa taala yang luas tersebut. Faulaika ma'wahum jahannam maka sungguh tempat mereka adalah neraka jahannam wa sa'at dan itu tempat kembali yang paling jelek illal mustat'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan la yastati'una hilatan wa la yahtaduna sabila kecuali adalah siapa yang boleh tidak hijrah yang dikecualikan yang diberikan udur tidak berhijrah adalah mustad'afina minar rijali wan nisa yaitu orang-orang yang lemah baik laki-laki maupun perempuan wal wildan serta anak-anak la yastati'una hilatan mereka tidak mendapatkan bekal untuk berhijrah wala yahtaduna sabila mereka tidak mengetahui jalan untuk berhijrah faulaika asallahu an ya'fuwa anhum maka sungguh mereka ya mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala wa kana Allahu ghafurar rahima dan Allah Subhanahu wa taala maha pengampun dan maha penyayang atau maha memaafkan Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahab melanjutkan wa qauluhu ta'ala ya ibadiyalladzina amanu inna ardi wasi'atun fa iyaya fa'budun. Wahai hamba-hambaku yang beriman, sesungguhnya bumiku sangat luas. Ya, maka beribadalah kalian kepadaku. Ya, perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah di negeri, di tempat, di kota di mana seorang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bebas, dengan tenang. Ya. Qala al-Baghawi rahimallahu taala nasalat hadhil ayah fil muslimin alladziina bi Makkah wa lam yuhajiru. Ya, ayat ini turun kata Al-Imam Al-Baghawi, ayat ini turun atas kaum muslimin yang berada di Makkah dan mereka tidak berhijrah, meninggalkan kota Makkah nadahumullahu bismil iman dan Allah Subhanahu wa taala memanggil mereka dengan kata-kata iman ya ya ayyuhalladzina amanu dengan kata-kata iman ya menunjukkan betapa besarnya makna hijrah betapa besarnya kewajiban hijrah sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan mereka dengan panggilan yang sangat mulia yaitu dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum ya Ayat tersebut yang kita baca tadi dalam surat An-Nisa 97 sampai dengan 99 tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala mewafatkan mereka dengan malaikat-malaikatnya di mana mereka tetap berada di kalangan orang-orang kafir, berada di negeri kafir dalam keadaan tertindas, dalam keadaan tidak bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan mereka tidak mau berhijrah ke negeri Islam. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Maka ini termasuk daripada kabirah min kabairi al-dhunub tawa'adallahu fiha bin nar wa hadha wa'idun syadid liman taraka al-hijrah. Maka sungguh ini merupakan ancaman yang besar ya termasuk dosa besar yang Allah ancam mereka semuanya dengan api neraka dengan ancaman yang sangat keras atas orang yang meninggalkan hijrah. Tentunya ini dirinci oleh para ulama ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyakum di zaman kita sekarang setelah selesainya hijrah dari Makkah ke Madinah, maka bagaimana dengan hijrah yang selanjutnya? Ya, hijrah selanjutnya adalah mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir. Mereka-mereka yang tinggal di negeri di negeri kafir, yang berada di negeri kafir. Maka ini dirinci, ya. Ketika mereka di negeri tersebut mampu melaksanakan syariat Islam dengan baik, mampu beribadah dengan baik tanpa ada batasan, tanpa ada larangan, ya kita tahu di negeri-negeri kafir bermacam-macam. Ya, ada di sana yang tidak boleh uh, mendirikan masjid, ada di sana yang tidak boleh mengumandangkan azan, ya, tidak boleh menampakkan syiar-syiar Islam, ya, ada sebagian yang bebas walaupun di negeri kafir boleh, ya. Eh, membangun masjid, boleh mengadakan kegiatan Islam dan seterusnya bermacam-macam. Maka mereka-mereka yang tidak mampu melaksanakan kewajiban ketika tinggal di negeri kafir, ya, maka disinilah yang masuk ke dalam kewajiban mereka untuk hijrah ke negeri Islam. Ya, kewajiban mereka artinya hukumnya adalah wajib mereka untuk berhijrah ke negeri Islam selama tidak ada udur, ya, selama mereka memiliki kemampuan ya untuk berhijrah ke negeri Allah yang luas, ke negeri kaum muslimin tatkala mereka tidak mampu melaksanakan Islam, tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban di dalam Islam karena tinggal di negeri kafir. Sedangkan mereka-mereka yang tinggal di negeri kafir namun mampu untuk melaksanakan Islam dengan baik, ya bisa melaksanakan kewajiban dengan baik, maka hukum hijrah bagi mereka di uh, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah hukumnya adalah disunahkan atas mereka untuk pindah ke negeri kaum muslimin kecuali di sana ada maslahat-maslahat yang besar yang itu ditimbang itu lebih umum maslahatnya untuk kaum muslimin semuanya seperti berdakwah, seperti mengajarkan Islam kepada ya e, kaum muslimin yang ada maupun orang-orang yang belum masuk Islam ya berdakwah kepada orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir dan seterusnya maka di sini ada sisi lain yang kemudian justru tinggalnya mereka dalam berdakwah dalam rangka berdakwah itu bisa jadi lebih lebih baik atas mereka. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengecualikan atas mereka adalah orang-orang yang lemah, kalangan laki-laki, perempuan, anak-anak yang tidak mampu berhijrah, tidak memiliki bekal untuk berhijrah, tidak memiliki petunjuk atau penunjuk jalan, ya tidak tahu jalan untuk sampai kepada negeri kaum muslimin, maka udur atas mereka mudah-mudahan dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu Allah wa iyyakum Ya, selanjutnya dalil dari sunnah ya dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam eh, atas kewajiban hijrah adalah eh, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تنقطع الشمس من حتى تطلع الشمس من مغربها yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terputus kewajiban hijrah sampai terputusnya taubat. Ya, dan tidak akan terputus taubat sampai terbitnya matahari dari barat. Ya, ini menegaskan akan kewajiban hijrah bahwa orang-orang yang mereka tidak mampu melaksanakan agama dengan baik, melaksanakan syariat dengan benar, mereka dihalangi untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala maka mereka berkewajiban hijrah dan kewajiban tersebut ada hingga hari akhir hari kiamat. Demikian ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an kajian kita di sore hari ini dan insyaallah taala kita lanjutkan kembali pada pertemuan yang akan datang biidnillah terkait dengan pembahasan dari eh, materi yang ketiga dan insyaallah kita masuk pada Eh, tatimah atau penutup daripada kajian kita insyaallah taala mungkin dua kali pertemuan lagi insyaallah kita selesai dari kitab al-usul ats-tsalatsah binillah taala demikian ikhwani fillah asani Allah wa iyakum sallallahu wasallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh